Ma'asyar muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Terutama saat ini kita masih berada pada bulan Syawal yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Semoga dengan upaya kita meningkatkan takwa kepadanya, maka seluruh amalan ibadah kita diterima dan pahalanya dilipat gandakan. Allahumma amin. Masyaallah muslimin, pada bulan yang sangat mulia ini kita belum ada yang namanya kata terlambat untuk menjalin silaturahim satu dengan yang lainnya. Bulan Syawal adalah bulan silaturahim. Karena memang pada bulan sekarang ini dianjurkan orang itu menjalin silaturahim antar sesamanya sebagai pelanjut bahwa di bulan Ramadan itu kita umat Islam lebih memperbanyak silaturahim dengan Allah Subhanahu wa taala alias menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seusai kita melaksanakan kewajiban kewajiban pada bulan Ramadan atau sunnah-sunnah yang dianjurkan dilaksanakan pada bulan suci Ramadan, maka datanglah bulan Syawal. Nah, pada bulan Syawal itu amalan yang sangat dianjurkan antara lain adalah menjalin silaturahim dengan sesama manusia atau sesama umat Islam. Sehingga dua bulan yaitu bulan Ramadan dengan bulan Syawal menjadi sempurna melaksanakan silaturahim yang pertama dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dengan sesama muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man aroda an yumsato fi rizki wa ayyunsa'a fi athari wal yasil rahimah. Siapa orang yang ingin rezekinya diperlebar oleh Allah, dipermudah oleh Allah dan barang siapa yang ingin umurnya diperpanjang tentunya dalam keadaan berbarokah oleh Allah wal yasil rahimah maka hendaklah dia rajin untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan pada bulan yang sangat mulia ini kita bisa mengadakan silaturahim satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan dengan demikian amalan ibadah kita dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya muslimin, amalan-amalan ibadah yang pada saat kita melaksanakannya pada bulan suci Ramadan juga hendaklah dijaga dan dilanjutkan pada bulan Syawal. Bahkan menurut riwayat bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka itu untuk menjaga amalan yang sudah dilaksanakan pada bulan suci Ramadan itu dijaga sampai 6 bulan berikutnya. Kalau dihitung-hitung berarti mulai bulan Syawal sampai bulan Maulid Nabi atau bulan Rabiul Awal itu 6 bulan. Mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum senantiasa berupaya untuk melestarikan amalan-amalan sunnah yang mereka lakukan pada bulan Ramadan. Kalaupun mereka ditanya, saat kalian melaksanakan sholat taraweh pada bulan suci Ramadan, lantas bagaimana? Dengan usainya bulan Ramadan, maka mereka mengatakan akan kami lakukan dengan sholat malam. Demikian juga pembacaan Al-Quran, sodako-sodako yang biasa digiatkan pada bulan suci Ramadan maka dijaga oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum itu sampai 6 bulan lamanya. Untuk itu marilah kita juga umat Islam yang hidup di zaman sekarang, hidup di zaman globalisasi, era digital dan lain sebagainya memanfaatkan apa saja yang bisa untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Baik itu dalam silaturahim ketemu secara langsung satu dengan yang lainnya atau juga mengajak mengadakan kajian-kajian keislaman atau hadir dalam majelis-majelis yang mulai dibuka pada bulan Syawal ini semua tujuannya adalah untuk menghidupkan apa yang sudah kita lakukan pada bulan suci Ramadan untuk berkelanjutan pada bulan-bulan berikutnya. Paling tidak masal muslimin, hati kita juga mulai memasangkan diri kita agar selama 6 bulan sampai bulan Rabiul Awal hati kita senantiasa bersama Allah, bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bersama umat Islam yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah menerima dan menjadikan puasa kita ini puasa yang makbul, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat ada istilah di dalam bab haji namanya haji mabrur. Yang secara ringkas dikatakan apa itu haji mabrur? Yaitu barangkali sebelum orang melaksanakan ibadah haji, dia ibadahnya biasa-biasa saja. Tapi setelah melaksanakan ibadah haji, maka ibadahnya bertambah. Jika orang mendapatkan yang demikian, maka hajinya tersebut dikatakan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal itu juga sebenarnya perlu dilaksanakan untuk puasa pada bulan Ramadan. Gimana cara kita melihat apakah puasa kita itu makbul? Makbul diterima, mabrur juga diterima. Istilahnya memang berbeda. Maka kita lihat apabila sebelum datang bulan suci Ramadan, misalnya ibadah kita ini biasa-biasa saja. Lantas kita melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan, kemudian setelah pasca Ramadan ibadah kita meningkat maka ini pertanda bahwa puasanya adalah puasa yang makbul, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita menjaga. Mudah-mudahan sebulan suntuk apa yang sudah kita laksanakan puasanya pada bulan suci Ramadan, bacaan Quran kita atau amal amalan ibadah yang lain kita diterima oleh Allah menjadi yang makbul, mari kita jaga hal tersebut sampai 6 bulan ke depan. Semoga dengan mengikuti tradisi para sahabat radhiyallahu taala anhum Allah berkenan untuk menerima segala amalan ibadah kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan berbarokah bagi kita semua. Allahumma آمين جعلنا الله وإياكم من الفائزين وأدخلنا وإياكم في عباد الصالحين ورزقنا وإياكم محبة سيد المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم